بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah Rahimana ورحمكم الله masih berkaitan dengan pembahasan niat Kita sampai pada hadis yang ke-11. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كن يهني أدله أبو العباس beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Allah firmankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan semua kebaikan dan semua keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci tentang apa yang disebutkan dengan al-hasanat was -sayyiat. Apa itu kebaikan-kebaikan dan apa keburukan dan bagaimana keadaannya barang siapa yang memiliki keinginan untuk mengerjakan sebuah kebaikan akan tetapi dia belum sempat untuk mengerjakan maka Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan pahala baginya satu kebaikan yang sempurna akan tetapi ketika ada seseorang yang memiliki keinginan untuk mengerjakan sebuah kebaikan lalu dia berhasil untuk mengerjakannya maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan pahalanya sepuluh kali lipat kebaikan dari apa yang dia kerjakan. Bahkan bisa lebih dari itu sampai tujuh ratus kali lipat atau berlipat-lipat lebih dari itu. Akan tetapi barang siapa yang memiliki keinginan untuk mengerjakan sebuah keburukan lalu dia belum sempat mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi dia kebaikan yang sempurna ketika dia memiliki niat untuk mengerjakan amal keburukan lalu dia urungkan niatnya akan tetapi apabila dia memiliki niat untuk mengerjakan keburukan lalu dia berhasil mengerjakannya maka Allah Subhanahu wa taala hanya akan menuliskan untuknya dosa satu keburukan sesuai dengan apa yang dia kerjakan hadis ini muttafaqun alaih disepakati kesahihannya hadis ini menunjukkan betapa sebuah niat akan berpengaruh pada hasil yang dia kerjakan. Dikatakan bahwa orang yang mengerjakan sebuah perbuatan yang baik dan berhasil dia mengerjakan niatnya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan ila ashr hasanat, ila sab'imi'ati dha'if, ila ad'afin kathira. Sebuah perbuatan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat kebaikan. Kemudian ada yang dilibatkan menjadi sab'ini'ah sampai 700 kali lipat. Bahkan ada yang tidak bisa dihitung lagi karena adhafan katsira sampai berlipat-lipat. Ibnu Hubairah, Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa semua yang berkaitan dengan pelipat gandaan pahala amal seseorang akan didasarkan kepada ikhlasnya niat dalam mengerjakan dan keikhlasan seorang bertingkat-tingkat maka seberapa besar derajat keikhlasan seseorang maka akan semakin besar pahala yang dia dapatkan ini disebutkan oleh Ibnu Hubairah rahimahullah maksud dari hadis ini adalah miqdari ma yakunu fiha min خلوص niyyah wa iqa'iha fi mawadhi'iha setiap amal akan didasarkan kepada tingkat keikhlasan niat yang dia kerjakan dan bagaimana dia memposisikan niat itu pada tempat yang tepat. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membeda-bedakan ada orang yang mendapatkan pahala sekian, ada yang mendapatkan pahala sekian akan didasarkan kepada empat hal. Yang pertama adalah husnul Islam karena baik dan buruknya atau tinggi dan rendahnya pengetahuan seseorang terhadap Islamnya. Yang kedua adalah kamalul ikhlas. Bagaimana kesempurnaan ikhlasnya. Yang ketiga adalah fadlul amal. Tergantung pada keistimewaan amal yang dia kerjakan. Kemudian yang terakhir adalah al-hajatu ilaihi. Kebutuhan seseorang terhadap amal yang dia kerjakan. Dan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullah betapa seorang bisa mendapatkan pahala semakin besar ketika dia bisa membuktikan atau menerapkan dua catatan syarat dalam diterimanya amal yaitu ikhlas dan mutabah. semakin ikhlas seseorang dan semakin benar amal seorang maka akan semakin sempurna pahala yang dia dapatkan ini sejalan dengan yang disampaikan Ibnu Rajab husnul Islam seorang bisa paham dengan baik terhadap agamanya akan berpengaruh pada amal yang dia kerjakan. Kemudian ikhwas kalian, hadis yang tadi dikatakan seseorang yang hamma bisayyi'atin falam ya'malha kata Allah indahu hasan kamila. Orang yang ingin mengerjakan keburukan lalu dia tidak jadi mengerjakan maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ini disebutkan apabila dia meninggalkan perbuatan itu karena ketakwaannya kepada Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam sahih Bukhari dan Muslim disebutkan innama tarakahu min jarra'i orang itu tidak jadi mengerjakan perbuatan maksiat karena dia takut kepada aku maka para ulama mengatakan apabila seseorang berniat untuk mengerjakan keburukan akan tetapi dia tidak jadi mengerjakannya karena takut orang-orang atau karena riak karena dilihat orang. Aku tidak jadi mengerjakan itu karena orang-orang pada melihat saya ingin dipuji karena aku tidak mengerjakannya. Maka pahala itu tidak dia dapatkan. Bahkan bisa jadi dia justru mendapatkan dosa. Karena takut kepada orang sementara tidak takut kepada Allah adalah hal yang haram. Sementara orang juga meninggalkan sebuah perbuatan ingin dipuji orang juga merupakan riak yang diharamkan. Maka hadis yang berkaitan dengan seseorang yang ingin mengerjakan perbuatan buruk lalu dia mendapatkan pahala karena dia tinggalkan karena alasan takut kepada Allah bukan takut kepada orang maupun ingin dipuji orang termasuk berikutnya apabila ada orang yang berniat untuk melakukan keburukan lalu dia tinggalkan karena memang dia tidak mampu padahal dia sudah berusaha maka orang tersebut tetap mendapatkan dosa kita katakan bahwa Alham merupakan keinginan. Al-azm merupakan tekad. Belum dicatat sebagai sebuah dosa manakala berkaitan dengan maksiat sampai dia beriringan dengan perkataan maupun perbuatan. Maka ketika seorang sudah mulai mengerjakan lalu dia tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaannya entah karena ada orang yang mengawasi atau karena dia tidak mampu untuk mengerjakan maksiat itu maka dia telah melakukan beberapa sebab dan usaha maka dia akan mendapatkan dosa maka di antara pembahasan yang berkaitan dengan ini adalah hadis yang pernah kita sampaikan sebelumnya idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar apabila ada dua orang muslim yang saling membunuh masing-masing sudah menggunakan senjata maka pembunuh maupun yang dibunuh akan sama-sama masuk neraka atau berhak untuk mendapatkan siksa neraka dan ini juga sama dengan orang yang berandai-andai bermaksiat sementara tidak mampu dalam sebuah hadis yang sahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah Rasulullah SAW memberikan gambaran seseorang yang mengatakan lau anna li malan mithla fulan la amiltu mithlahu seandainya aku punya harta aku akan melakukan apa yang dia kerjakan yaitu perbuatan maksiat maka kata Rasulullah SAW fahuma fil wizri sawa maka dua orang itu sama-sama mendapatkan dosanya dia belum mengerjakan akan tetapi karena dia ingin mengerjakan seandainya dia memiliki wasilah atau sarana untuk mengerjakan maksiat itu maka kita pahami betapa bahayanya seseorang yang memiliki niat dan dia tidak jaga niat tersebut sebuah amal akan terbuang sia-sia manakala dia tinggalkan bukan karena Allah dan sebuah amal justru akan mendapatkan pahala di sisi Allah yang besar manakala seseorang memiliki niat yang baik dan pemahaman agama maupun kadar disiplin mengikuti sunnah ajaran Rasul saw Alaihi Wasallam dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mengerjakan agama ini dengan benar dan kita dimudahkan untuk menerima petuah Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin